Kita mulai aja ya Bismillahirrahmanirrahim Innalhamdulillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'firuh Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyati a'malina Man yahdihillahu falamudillalah Wa man yudlil falahadiyalah Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu La nabiya ba'dah اللهم ارزقنا علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم آمين Anak, kita akan kita akan melanjutkan uh, kajian kitab Mustalah al-Hadis maka pertemuan kemarin yes Hah? Uh, di sini juga belum ada belum dapat stoknya habis ya didengarkan aja Dan kemarin atau pertemuan sebelumnya eh, kita sudah membahas tentang atau kita sudah membaca awal atau muqaddimah kitab Mustalah Al-Hadis karya Syekh Al-Utsaimin dan insyaallah pada kali ini ada juga hal yang layak untuk saya bacakan di sini dari kitab Taisir Mustalah Al-Hadis karya Syekh Mahmud Al tahan dan saya sedang memegang terjemahannya, tidak kitab aslinya. Beliau membicarakan tentang ringkasan sejarah munculnya ilmu mustalah hadis dan berita dijumpai di dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah seperti yang telah dituturkan oleh Syekh Utsaimin dalam mukadimahnya. Di dalam Al-Qur'an dijumpai firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu." Wahai orang-orang yang beriman Jika datang kepadamu Orang fasik Seorang yang fasik Membawa suatu berita Maka periksalah dengan teliti Tabayun berarti artinya di sini periksa dengan teliti atau mencek kembali kualitas kabar tersebut. Allah menyebutkan fasik di sini diterjemahkan atau ditafsirkan oleh sebagian mufasirin maksud dari fasik ini adalah orang yang mudah menyiarkan kabar tanpa mengecek validitas kabar tersebut. Sebagian ulama mengatakan fasik yang dimaksud di sini adalah orang yang mudah menyebarkan kabar dan kurang mengecek atau memang tidak mengecek validitas kabar tersebut. Dan orang yang melakukan atau seperti itu rata-rata memang orang secara keseluruhan ada, adalah yang fasik. Fasik adalah orang yang melanggar orang yang bermaksiat itu fasik. <clears throat> Atau lebih khususnya fasik itu orang yang melanggar dosa-dosa besar. Perbuatan-perbuatan yang menghasilkan dosa-dosa besar itu disebut fasik. Dan fasik itu berbeda dengan dengan munafik. Setiap munafik itu pasti dia fasik. Namun setiap fasik belum tentu munafik karena terkadang munafik disifati untuk orang yang secara zahirnya dia e, menzahirkan apa? Menzahirkan kebaikan. Namun dalam batinnya dia justru membenci kebaikan tersebut. Sedangkan di dalam as-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Nadarallahu atau nadarallahu imra'an sami'a minna syai'an faballaghahu kama sami'ahu." Farubba muballaghin aw'a min sami'a. Allah mencerahkan wajah seseorang yang mendengar dari kami sesuatu yaitu berita atau kabar. Allah Subhanahu wa taala akan mencerahkan seseorang, seorang muslim. Bagaimana syaratnya agar Allah mencerahkan wajahnya? Satu, mendengar dari kami suatu kabar, berita. Lalu ia menyampaikan berita itu sebagaimana yang ia dengar. Berarti misal kita mendengar hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam kemudian kita menyampaikannya kepada orang lain. Menyampaikan hadis tersebut kepada orang lain selama hadis tersebut sahih ataupun hasan ataupun dhaif namun dengan pemberitahuan bahwasanya hadis tersebut dhaif. Dan mungkin saja orang yang menerima berita itu lebih paham dari orang yang mendengarnya. Nah, hadis ini e, bisa direalisasikan maknanya atau perintahnya di masa lalu atau masa kini. Kalau masa kini mungkin bisa dengan melalui jaring-jaring sosial, dengan SMS, dengan WhatsApp dan sebagainya, menyebarkan hadis-hadis Nabi. Jadi ketika ada dari kita mendengar hadis Nabi misalnya kemudian kita memahaminya, lalu kita menyampaikan hadis yang kita pahami tersebut kepada orang lain. Adapun hadis misalnya yang tidak dia pahami, yang tidak kita pahami, maka jangan dulu disebarkan kepada orang lain. Kita pahami di sini maksudnya difahami apakah ia benar, dia apakah dia sahih ataupun tidak. Atau apakah dia diterima ataupun tidak. Dan kita juga memahami makna hadis tersebut, maksudnya apa. Kalau ada satu hadis yang walaupun diterjemahkan lalu kita tidak memahami artinya dan memahami maksud dari terjemahan tersebut, maka yang lebih baik adalah tidak menyebarkannya kecuali jika menyebarkan kepada gurunya atau yang lainnya untuk meminta uh, pemahaman dari gurunya. Dalam riwayat lain dikatakan Farubaha hamil fiqhin ila man huwa Dan mungkin saja orang yang membawa berita itu lebih fakih dari orang yang menerima berita. Seperti misalnya guru itu lebih memahami dari orang yang digurui. Rasulullah juga bersabda, "Wa rubba laisa bifaqih." Dan mungkin saja seorang pembawa berita itu bukanlah orang yang faqih. Maksudnya orang tersebut tidak lebih faqih dari orang yang dibawakan kepadanya berita tersebut. Berarti bisa saja seorang dai itu tidak lebih faqih daripada mad'unya. Itu bukan hal yang tidak mungkin, tapi mungkin saja. Karena setiap e, karena para dai pun mereka memiliki martabat-martabat tersendiri. Hadis ini diriwayatkan oleh At-Tirmizi dan beliau mengatakannya hasan. Hadis ini hadis hasan. Pada ayat dan hadis yang mulia itu terdapat prinsip yang tegas dalam mengambil suatu berita dan tata cara penerimaannya dengan cara menyeleksi, mencermati dan mendalaminya sebelum menyampaikannya kepada yang lain. Dalam upaya melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat telah menetapkan hal-hal yang menyangkut penyampaian suatu berita dan penerimaannya, terutama jika mereka meragukan kejujuran si pembawa berita. Eh, seperti dalam Musnad Imam Ahmad, hadis kedua bahwasanya Ali radhiyallahu an beliau sendiri mengklaim dirinya jika mendengar suatu kabar yang berkaitan dengan Rasulullah SAW maka beliau pasti meminta orang pembawa kabar tersebut untuk bersumpah bahwasanya memang dia benar mendengar kabar tersebut atau mendengar dari orang lain supaya periwayatan yang bersanad kepada Rasulullah tersebut itu terbukti atau kuat benarnya sehingga Ali radhiyallahu an bisa mempercayainya. Nah, itu adalah contoh dari satu orang generasi salaf yang e, mempraktekkan tabayun yang benar-benar dan itu sangat tasyadud dalam bertabayun. Pak karena, karena para sahabat Nabi mereka semua adalah fiqh. Mereka semua adalah thiqah terpercaya. Namun Ali radhiyallahu anhu tetap siapapun yang datang membawa perkataan Nabi, maka harus saya pertanyakan dia itu benar atau tidak, berani bersumpah atau tidak. Itu saking syiddat tahari atau benar-benar keras dalam hal ini, yaitu Ali bin Abi Thalib. Berdasarkan hal itu tampak nilai dan pembahasan mengenai isnad dalam menerima atau menolak suatu berita. Di dalam pendahuluan kitab Sahih Muslim, Imam Muslim dalam kitab Sahihnya memiliki mukadimah Sahih Muslim. Dituturkan dari Ibnu Sirin. Ibnu Sirin dikatakan pada awalnya Ibnu Sirin beliau berkata, pada awalnya mereka yaitu kaum salaf tidak pernah menanyakan tentang isnad, tidak pernah menanyakan tentang isnad. Namun setelah terjadi peristiwa fitnah yakni setelah terjadi kebidaahan-kebidaahan di berbagai uh, sektor terutama bagian akidah dan kepercayaan maka mereka berkata sebutkanlah kepada kami orang-orang yang meriwayatkan hadis kepadamu maksudnya siapa perawi hadisnya ini sebutkan siapa perawi hadisnya untuk apa agar ketahuan siapa yang meriwayatkan hadis dari orang-orang yang tertuduh berdusta atau siapa yang meriwayatkan hadis dari orang-orang yang terkenal dengan kebidaahannya misalnya. Apabila orang-orang yang meriwayatkan hadis itu adalah ahli sunnah, maka mereka ambil hadisnya. Dan jika orang-orang yang meriwayatkan hadis itu adalah ahli bid'ah, maka mereka tidak mengambil hadisnya. Lihat di sini mukaddimah Sahih Muslim. Imam Muslim wafat pada tahun 256 Hijriah dan kemudian beliau juga dalam mukaddimah menceritakan tentang Ibnu Sirin, salah seorang golongan salaf. Berarti pada zaman itu sudah dikenal nama Ahlu Sunnah. Nah, ini menjadi bukti bahwasanya Ahlu Sunnah kapan pertama kali dikenal? Sejak zaman tabi'in dan tabi'ut tabi'in sudah dikenal istilah Ahli Sunnah. Berarti ahli sunnah bukan istilah kemarin-kemarin atau istilah abad kelima hijriah, keempat hijriah tidak, melainkan abad kedua hijriah pun sudah dikenal apa itu ahlu sunnah. Dan di dalam asar ini yang diriwayatkan oleh Imam Muslim radhiyallahu an bahwasanya ada faidah satu faidah bahwasanya ahlu sunnah itu adalah lawan opposite dari oposit dari ahlu bid'ah. Beliau sendiri berkata dan jika orang-orang yang meriwayatkan hadis itu dari ahlul bid'ah atau adalah ahlul bid'ah, maka mereka tidak mengambil hadisnya. Ini menunjukkan istilah ahlul bid'ah sudah ada sejak zaman salaf dan juga ahlus sunnah. Dan riwayat ini menunjukkan ahlus sunnah adalah lawan dari ahlul bid'ah. Sebagaimana Islam lawan dari kufur. Atau Islam lawan dari syirik. Berdasarkan hal ini, maka suatu berita tidak bisa diterima kecuali setelah diketahui sanatnya. Karena itu muncullah ilmu jarah wa ta'dil. Muncullah ilmu jarah wa ta'dil, yaitu menjarah atau menta'dil perawi sanat. Apakah ia thiqah ataukah ia hanya sederajat dengan atau sederajat hasan yaitu hafalannya yang tidak Eh, sempurna, maksudnya ada kurang sedikit atau dia tergolong orang yang dhaif. Yang Waalaikumsalam. Orang yang lemah. Dalam meriwayatkan hadis di depan, di depan, di depan, ah, di depan. Waalaikumsalam. Lain kali jangan terlambat lagi, Mas. Hmm? Jangan terlambat lagi lain kali. Susah kerja. Hah? Susah kerja. Oh, gitu. Jangan kerja kalau gitu ya. <laughs> Oke, okay, uh, eh, karena itulah muncul ilmu yang bernama jarah wa ta'dil. Diusahakan sebelum jam 5 mudah-mudahan bisa sampai ya. Ilmu jarah wa ta'dil juga akhir setelahnya ilmu mengenai ucapan para perawi. Cara mengetahui bersambung ittisal atau mutasil atau terputus munkoti atau inqita'nya sanad. Mengetahui cacat-cacat yang tersembunyi. Cacat dalam bahasa Arabnya adalah illah, jamaknya adalah ilal. Dalam ilmu hadis ada yang namanya ilmu ilal, ilmu ilalil hadis. Dan ilmu ini adalah ilmu yang tertinggi martabatnya dan tingkat kesulitannya dalam ilmu hadis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh antum jangan terlambat. Antum di anak Libya bukan? Di hmm? Bukan. Kok kelihatannya kayak kayak anak Libya dari auranya. Di sini aja kalau misalnya di depan, usahakan di depan, jangan di belakang-belakang. Tapi muncul pula ucapan-ucapan sebagai tambahan dari hadis sebagian perawi meskipun sedikit. Maksudnya dalam satu matan hadis yaitu kalam Rasulullah SAW, kadang juga ada kalam perawi yang masuk ke dalam kalam Rasulullah SAW. Baik itu disengaja maupun tidak. Baik itu disengaja atau tidak. Dan ini namanya idraj dalam hadis yaitu menyisipkan atau tersisipnya kalam perawi ke dalam kalam hadis sehingga banyak dari orang mengira bahwasanya kalam tersebut adalah milik Rasulullah padahal bukan. Padahal bukan. Uh, kemudian para ulama dalam bidang itu semakin banyak yaitu ulama al-hadis hingga muncul berbagai pembahasan di dalam banyak cabang ilmu yang terkait dengan hadis baik dari aspek kedobitannya, tata cara menerima dan menyampaikannya, pengetahuan tentang hadis-hadis yang nasikh atau menghapus dari hadis-hadis yang dimansuh. Jadi ada nasikh, ada mansuh. Dalam ulumul Quran ada juga nasikh, ada mansuh. Namun kalau dalam ulumul Quran nasikh dan mansuh ini dalam ayat Al-Qur'an saja. Adapun kalau ilmu hadis nasikh dan mansuh juga hanya dalam hadis saja. Nah juga dalam usul fikih ada juga ilmu nasakh tentang nasikh dan mansuh, yaitu yang menghapus dan yang dihapus, baik itu hukumnya atau lafaznya atau lainnya. Nah dalam usul fikih itu mencakup semuanya Al-Quran ataupun As-Sunnah. Baik. Juga pengetahuan tentang hadis-hadis yang gharib atau asing atau menyendiri dan lain-lain. Semua itu masih disampaikan oleh para ulama secara lisan ketika itu ketika itu. Lalu masalah itu semakin berkembang. Lama kelamaan ilmu hadis ini mulai ditulis dan dibukukan. Sebagaimana ilmu-ilmu lainnya mulai ditulis dan dibukukan. Dahulu Al-Qur'an asalnya itu tidak ditulis dalam buku, melainkan dalam pelepah kurma atau bebatuan atau yang lain. Tetapi ketika hajat masyarakat eh, membutuhkannya, akhirnya ilmu tersebut mulailah ditadwin atau ditulis dan dijadikan buku. Dan buku kala itu tidak seperti sekarang tentu saja. Mereka terbuat dari kulit rata-rata. Dan juga kalaupun ada kertas itu masih jarang sekali dahulu. Akan tetapi masih terserak di berbagai tempat di dalam kitab-kitab lain yang bercampur dengan ilmu-ilmu lain seperti ilmu-ilmu usul dan ilmu-ilmu fikih dan ilmu hadis. Contohnya kitab Ar-Risalah dan Al-Umnya Imam Syafi'i. Kitab Ar-Risalah adalah kitab pertama usul fikih di dunia. Itu kitab Ar-Risalah. Sebagian ulama Hanafiyah mereka mengklaim bahwasanya uh, ulama golongan mereka lah yaitu mazhab dalam mazhab Hanafiyah lah yang pertama kali uh, menulis kitab independen dalam bidang usul fikih. Seperti misalnya Zufar ulama eh, Hanafiyah, juga misalnya Muhammad bin Hasan al syaibani misalnya atau Abu Yusuf atau yang lainnya mereka mengklaim seperti itu namun yang hak adalah yang paling pertama dan belum ada sebelumnya ada Imam Syafi'i yang mentadwin atau menulis kitab usul kitab dalam tema atau bidang usul fikih secara independen uh, kemudian mazhab Syiah Imamiyah Ja'fariyah, Rafidhah, mereka juga mengklaim bahwasanya madhab mereka lah atau orang-orang madhab mereka lah yang pertama kali mentadwin atau menulis sebuah kitab independen dalam bidang usul fikih dan seperti biasa mereka hanya berdusta. Taib. Itu arisalah. Dalam arisalah sendiri, kalau misalnya kita ditanya apa kitab pertama, kitab mustalah atau kitab ilmu hadis pertama, kalau dibilang ya, dalam eh, dalam kitab Nukhbatul Fikar para Ibnu Hajar Al-Asqalani beliau berkata apa? Yang pertama, kitab milik ar Hurmuzi. ar Hurmuzi itu jauh eh, setelah Imam Syafi'i sekitar 100 atau yang lainnya 100 tahun atau lainnya. Uh, Imam Syafi'i wafat tahun berapa? 204 Hijriah. Kalau Ar-Rom Hurmuzi itu sekitar 360 Hijriah. Nah, Ar-Rom Hurmuzi itu memiliki kitab namanya Al-Muhaddits Al-Fasil. Nah, kitab Al-Muhaddits Al-Fasil diklaim oleh ahli hadis bahwasanya itu adalah kitab pertama yang secara independen membahas ilmu hadis. Ilmu mustalah hadis maksudnya. Namun kalau misalnya mau dilihat dari ketidakindependenan sebuah kitab terhadap ilmu mustalah hadis, kita katakan bahwasanya kitab Arisalah, karya Imam Syafi'i pun itu adalah kitab pertama yang menyinggung soal sebuah pembahasan dalam ilmu hadis seperti nasikh dan masuk terhadap hadis. Itu dalam kitab Arisalah. Jadi kitab Arisalah itu bisa juga kitab tentang hadis dan juga kitab tentang ulumul Quran juga. Karena memang yang namanya usul al-fiqh itu di dalamnya tercakup terkandung di dalamnya berbagai cabang dari disiplin ilmu ulumul Quran, usul tafsir, mustalah hadis dan juga sekitar 75% pembahasan dalam usul fikih itu adalah apa? Pembahasan bahasa sebenarnya. Pembahasan bahasa dalam usul al-fiqh. Baik, itu kitab arisalah karya Imam Syafi'i. Namun kitab arisalah meskipun ia pionir kitab usul fiqh e, bentuknya, kemasannya, formatnya itu berbeda dengan kitab-kitab usul fikih yang kita kenal banyak. Seperti misalnya Raudatul Nazir, kita, eh, karya Ibnu Qudama, Al-Mustasfa karya Al-Wazali, atau Syarah Mukhtasar Ar-Rawdah karena al dan kitab usul fikih Imam Syafi'i yang bernama Ar-Risalah. Baik. Dalam Ar-Risalah juga ada tentang ilmu hadis. Nah, kemudian dalam kitab Al-Um dalam kitab Al-Um itu juga terdapat di dalamnya sanat berantai yang menyambung kepada Imam Syafi'i hadis-hadis yang diriwayatkan oleh beliau. Jadi kitab Al-Um kita tahu kan kitab fikih. Kalau kita ila Al-Um kitab fikih milik Imam Syafi'i pendiri madhab Asy-Syafi'iyah. Nah, dalam kitab tersebut beratus-ratus hadis yang beliau riwayatkan langsung tersambung kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Sekitar Eh, kadang eh, dengan empat rantai sanad karena Imam Syafi'i lebih lebih tua daripada Imam Bukhari ya. Imam Bukhari itu 256 Hijriah wafatnya, kalau Imam Syafi'i 204 Hijriah. Dan Imam Bukhari lahirnya tahun 297 Hijriah. Berarti uh, sekitar 7 tahun kemudian Imam Syafi'i mati, wafat setelah Al-Bukhari uh, uh, lahir. Ya Syafi'i al syafii lebih dulu daripada Al-Bukhari. Nah, Imam al syafii dalam kitab Al-Um beliau ketika menukil hadis atau ketika menyodorkan hadis sebagai pendalilan atau sebagai dalil, beliau tidak sekadar qaul Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, tapi beliau langsung menisbat eh, langsung merawikan, mentakhrij langsung dengan perawinya. Dari gurunya siapa? Misalnya Wakil dari siapa? Dari siapa? Tapi sahabat, sahabat kemudian Nabi. Langsung seperti itu sebagai sebagaimana kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim dan lainnya. Itu juga seperti kitab Al-Muwatta karya Imam Malik. Kitab Al-Muwatta karya Imam Malik itu adalah kitab fikih sekaligus kitab hadis. Jadi pembahasannya pembahasan fikih doang. Sebagaimana kitab Al-Um, kitab fikih namun juga ada dalamnya hadis-hadis yang tersanatkan kepada Rasulullah. Namun bedanya kalau Al-Muwatta karya Imam Malik rahimahullahu taala itu tidak beliau tidak begitu menjelaskan sebagaimana Imam Syafi'i dalam Al-Um. Dalam kitab Al-Um kalau misalnya kita lihat bukan Mukhtasar Al-Um, itu ringkasan saja. Dalam Al-Um aslinya beliau menjelaskan menjelaskan panjang lebar tentang pendapat beliau dalam antum mau bertanya? Oh enggak, oke. Okay. Pendapat beliau dalam suatu hukum. Baik. Dan itu tadi contohnya dalam Ar-Risalah dan Al-Um ketika itu masih bertaburan di dalamnya ilmu-ilmu hadis sebenarnya. Dan Imam Syafi'i merupakan seorang ahli hadis. Sebenarnya Imam Ahmad itu lebih pioner dari bidang dalam bidang hadis, namun Imam Syafi'i beliau pun adalah seorang ahli hadis karena beliau berguru kepada Imam ahli Madinah yaitu Malik bin Anas rahimahullah. Berguru kepada Imam ahli hadis. Akhirnya ilmu-ilmu itu semakin matang, mencapai puncaknya dan memiliki istilah tersendiri yang terpisah dengan ilmu-ilmu lainnya. Ini terjadi pada abad keempat Hijriah. Pematangan pematangan ilmu hadis terjadi pada abad keempat Hijriah. Dan kalau sebelumnya masih acak di mana-mana, bertaburan di buku-buku terpisah. Namun ketika abad 4 Hijriah dimulai dari kitab Al-Muhaddits Al-Fasil karya Ram Hurmuzi wafat pada tahun 360 Hijriah mulailah pada saat itu ilmu hadis istilah-istilahnya mulai tersebar dikenal dikesusun ditadwin ditulis dan sebagainya itu pada 4 Hijriah terutama pada 500 atau 50 terakhir 4 Hijriah itu berarti tahun 350-an sampai 400 ya. itu 4 Hijriah akhir-akhir Para ulama menyusun ilmu mustalah dalam kitab tersendiri. Orang yang pertama menyusun kitab dalam bidang ini adalah Qadhi Abu Muhammad Hasan bin Abdurrahman bin Khalid Ar-Ramahurmuzi. ar wafat pada tahun 360 e, Hijriah, yaitu kitab yang bernama Al-Muhaddits Al-Fasil Baina Ar-Rawi wa Al-Wa'i. Saya akan menyebutkan kitab-kitab Taib. Sekarang tafadhol ya bagi yang mau membaca kitab tersebut uh, ya, tolong bacakan bagian istilah hadis. Tolong bacakan siapa yang mau merelakan bacakan silakan. Yang mau membacakan membacakan dengan suaranya. Silakan. Silakan buka itu kitab kitabnya digunakan teman enggak? Ayo. Siapa yang membacakan silakan. Iya benar. Apa itu? Judulnya apa? Istilah setelah mukadimah kemarin kan kita udah alhamdulillah sekarang bagian istilah ya Hah? Uh, ya definisi kayak gimana judulnya apa judulnya itu definisi dan faedah mustalah wait oh, yang di atas judulnya apa judulnya eh, mustalahul hadis mustalahul hadis oke okay, silakan silakan mustalahul hadis definisi dan faedah mustalahul hadis Definisi sendiri adalah mustalahul hadis adalah sebuah disiplin ilmu untuk mengetahui keadaan seorang rawi dan keabsahan riwayat yang ia bawa apakah dapat diterima atau ditolak. Oke, okay, itu pertama. Jadi mustalah hadis jadi pengistilahan. Ada mustalah eh, mustalah dan juga hadisnya kan. Mustalah itu artinya istilah. Istilah Istilah makna dari istilah itu adalah istilah secara istilah adalah kesepakatan dalam suatu kaum ya atau dalam suatu kelompok dalam memaknai suatu kata menurut mereka. Itu maksud dari istilah itu, kesepakatan dalam satu kaum dalam memaknai suatu kata atau suatu frase boleh kata atau frase, kalau frase berarti lebih dari satu kata, kata atau frase menurut mereka. Karena gini, karena dalam istilah itu kita punya banyak istilah. Istilah menurut siapa dulu? Ada istilah menurut ahli bahasa, ada istilah menurut ahli usul fikih, ada istilah menurut ahli montik, ada istilah menurut ahli kalam, ada istilah menurut ahli akidah atau usuluddin. Jadi istilah adalah kesepakatan antar kesepakatan eh, dalam kelompok tersebut yaitu kelompok misalnya ahli usul fikih. Nah, mereka bersepakat dalam memahami makna atau dalam memahami lafaz atau frase itu seperti ini misalnya. Misalnya hadis dimaknai oleh ahli usul fikih sebagai apa? Hadis dimaknai oleh ahli hadis sebagai ini. Ya, itu istilah Islam mereka tersendiri. Taib. Mustalah hadis berarti istilahnya hadis. Pembahasan tentang istilah-istilah hadis. Nah, di sini berarti pokok-pokok ilmu yang ilmu tentang pokok-pokok landasan-landasan yang apa? Hah? Yang digunakan untuk mengetahui keadaan seorang perawi ataupun keabsahan sanat atau riwayat. Jadi mustalah hadis gunanya itu aslinya cuma aslinya ada dua terbesarnya, yaitu apa? Mengetahui validitas sanat, apakah dia tersambung atau tidak. Ya. Itu untuk mengetahui istilah itu. Kemudian yang kedua juga mengetahui matanya itu benar sahih makul atau enggak. Itu nanti seiring berjalannya waktu kita akan memahami definisi ini dengan baik. Nah, jadi dari segi sanad dan dari segi matan apakah itu diterima atau ditolak? Kadang ada hadis sahih itu bisa ditolak maknanya. Matannya sahih, tetapi dia ditolak karena apa? Karena bertabrakan dengan matan sahih lainnya yang lebih sahih darinya. Itu insya Allah nanti akan ada pembahasan tentang uh, asyal namanya. Insya Allah. Jadi objek pembahasan ilmu mustalah apa objeknya? Objeknya apa? Sanat dan matannya. Jadi untuk mengetahui sanat dari an siapa ahdatana, akhbarana, haddatsana dan sebagainya siapa nama-nama itu. Kemudian matan. Itu dua objeknya. Objeknya dua sanat dan juga matan. Silakan, Fadl. Teruskan. Uh, eh, sedangkan faedahnya adalah mempelajari ilmu masalah hadis untuk mengetahui rawi dan riwayat mana yang dapat diterima atau tidak seperti yang kita sebut. Nah, iya, iya. Untuk hmm. penjelasan hadis, kobar, asar dan Oh iya, eh, bentar, sebentar. Jadi eh, manfaat mustalah hadis kalau misalnya seseorang mau merasuk ke dalam ilmu hadis, gerbang pertama yang harus dilalui itu adalah ilmu mustalah hadis dulu, bukan ilmu lainnya seperti ilmu jarh wa ta'dil. Tidak. Tidak, tidak boleh. Harus mustalah hadis dulu. Dia harus mengetahui makna hadis sahih, syarat-syaratnya, apa itu hadis hasan, apa itu maktu', apa itu munqati', apa itu marfu', atau apa itu dan lain-lain. Karena istilah dulu yang pertama. Kalau istilah saja tidak paham, ya itu tidak mungkin paham yang lain. Karena istilah itu basic. Istilah itu digunakan untuk mengidentifikasi atau memahami istilah sama dengan mengidentifikasi makna dari istilah tersebut. Sehingga dalam kitab-kitab hadis kita akan mendapatkan banyak sekali istilah-istilah hadis yang hanya dikenal oleh ahli hadis ataupun orang yang belajar ilmu mustalah. Adapun yang tidak tidak akan memahaminya. Karena misalnya Hasan maknanya baik. Maksud dari Hasan apa? Syarat-syaratnya apa? Itu tidak bisa dimaknai oleh orang ahli bahasa misalnya. Enggak. Atau ahli kalam filsafat. Tidak, beda. Enggak nyambung itu. Oke, kemudian eh, hadis sendiri adalah segala sesuatu yang bisa eh, bacanya hadis. Hadis. Nah, gitu. ya. Hadis adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi saw baik berupa perkataan perbuatan takrir atau persetujuan atau sifat. Baik. Hadis dan secara bahasa artinya adalah jadid. Ya, hadis secara bahasa adalah jadid, yaitu baru. Ah, adapun secara istilah adalah apa? Ma'udhifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw sifatin aw taqririn. Apa yang apa yang tersandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dari perkataan apa yang tersandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dari perkataan perbuatan takdir nah, di situ ada artinya takdir persetujuan persetujuan penetapan persetujuan misalnya ada seseorang memakan daging uh, eh, dog misalnya di depan nabi misalnya kemudian nabi tidak melarangnya tidak mencegahnya dan membiarkan ini namanya takdir, menyetujui karena kalau misalnya memang Rasulullah tidak menyetujui pasti beliau akan menahannya pasti beliau akan menahannya tidak boleh e, bagi Rasul karena Rasul ini diutus untuk apa? Untuk menjadi seorang Bashir dan seorang Nadir. Bashir itu menyampaikan kabar, kabar gembira dan Nadir memberi peringatan. Kalau misalnya ada suatu pelanggaran di depan Nabi, tidak dicegah oleh Nabi, itu namanya pelanggaran dan Nabi tidak akan melakukan seperti itu. Berarti penyetujuan seperti ini menunjukkan apa? Bolehnya hal tersebut disetujui meskipun beliau diam. Namun diamnya beliau dalam suatu perkara itu menunjukkan persetujuannya beliau. Ya. Kemudian yang terakhir adalah karakter atau sifat. Sifat itu baik sifat kholqiyah atau sifat khulqiyah. Sifat kholqiyah itu adalah sifat uh, fisik, jasmani, ciptaan. Seperti apa rambut Rasulullah, seperti apa dada Rasulullah, bidang misalnya dadanya bidang, juga warna rambut Rasulullah seperti apa. Itu sifat atau karakter jasmani. Ada juga sifat khuluqiyah, yaitu karakter akhlak. Ya, karakter akhlak. Kalau sifat yang jasmani tadi kadang manusia tidak bisa menyanggupinya. Misalnya seseorang Nabi SAW jenggotnya lebat. Ah, sebagian orang tidak berjenggot karena tidak tumbuh. Tapi kalau sifat khuluqiyah itu disunnahkan atau bahkan sebagian diwajibkan bagi kaum muslimin untuk mengikuti sunnah khuluqiyahnya, akhlaknya. Nah, silakan. Hmm. Ayo. Oh, mau ganti? Iya, silakan. Khobar semakna dengan hadis sehingga memiliki definisi yang sama dengan hadis. Hmm. Ada lain menyatakan bahwa khabar adalah segala sesuatu yang disampaikan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga kepada selain beliau. Baik. Ayah ya. Iya. Dengan demikian apa? Dengan demikian definisi khobar lebih umum dan memiliki cakupan yang lebih luas daripada hadis. Ya, khobar itu secara bahasa artinya annaba, artinya berita ya kan? Annaba artinya berita kan? Khobar adalah berita. <clears throat> Namun secara istilah itu ada perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan bahwa khobar bahwasanya khobar itu khusus untuk apa yang tersandarkan pada Rasulullah SAW. Ada juga yang mengatakan khobar itu lebih umum daripada sekadar dikabarkan oleh Rasulullah, melainkan apa yang dikabarkan oleh Rasulullah dan juga selainnya dari kaum salaf. Nah, jadi ada dua, ada dua maksud dan dua maksud itu bertentangan. Ada dua perbedaan pendapat maksudnya. Dan wallahu alam yang lebih Eh, sebenarnya dua-duanya benar, dua-duanya benar. Namun ya jika lebih luas khobar bisa diartikan yang nomor dua yang ini untuk Nabi dan juga selainnya juga bisa disebut sebagai khobar. Silakan teruskan. Ya. Antar adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada seorang sahabat atau tabi'in terkadang asar juga didefinisikan dengan segala sesuatu yang disadarkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, namun penyebutannya harus diberi fakir hmm. catatan bahwa hal itu berasal dari beliau seperti ucapan Rasul Ashari Anin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. <clears throat> Oke, asar itu artinya kan jejak ya. Asar itu artinya jejak. Berarti asar salaf misalnya artinya adalah jejak salaf. Nah di situ ada dua perbedaan pendapat. Yang pertama mengatakan bahwasanya asar adalah apa yang disebutkan kepada selain Rasulullah SAW dari para sahabat ataupun tabiin ataupun mungkin tabiin tabiin. Baik, ini yang lebih umum ya. Umumnya seperti itu. Jika dinamakan asar salaf itu yang dimaksudkan adalah perkataan sahabat, tabiin atau tabiut tabiin. Nah, tapi bisa juga jika hadis Nabi disebut asar tapi dengan syarat adanya takhid atau pengikut sertaan info bahwasanya asar ini adalah milik Rasulullah. Sehingga apa? Ketika kita mengatakan uh, kita mengatakan uh, begini begini begini, asarnya adalah perkataan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, orang-orang umum menganggap ini menjadi perkataan selain Nabi sehingga karena asar itu biasanya biasanya dimaksudkan perkataan sahabat, tabi'in atau selainnya. Oke, okay, asar. <clears throat> Dan terkadang uh, asar ya disebut sebagai sanad juga, yaitu uh, perhatian terhadap hadis. Makanya ada istilah asari, asari seperti al-asari dan sebagainya. Ya silakan. Ahlul asar, ahlul asar. Hmm. Hadis Qudsi adalah hadis yang diriwayatkan. Tambah tadi yang bahasa Arabnya gimana? Bahasa Arabnya gimana di atas? Wafil Ashari. asyari. Eh, eh bukan bukan seperti itu bacanya. Wafil. Wafil. Wafil Ashari. asyari. Ah, emang abisa ada alif di situ? Asyari. Syah. Syah. Wafil athari. Asari. Sa sa sa. Sa. Sa. Sa. Sa. Sa. Eh allah kita bisa belajar lagi. Eh silakan. wafil fil athari Anil nabi sallallahu alaihi wasallam. Wafil athari anil nabi sallallahu alaihi wasallam berarti dan dalam athar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berarti nisbatkan kepada Nabi. Dan orang yang membacanya itu akan tahu oh ini adalah sabda Nabi, bukan perkataan sahabat dan lainnya bukan. Nah, jadi ini jelas daripada kalau misalnya kita berkata wafil asari kemudian perkataan. Padahal itu perkataan Nabi. Nah, orang-orang akan mengira ini perkataan sahabat dan ini jelas tidak dibenarkan. Silakan teruskan. Hadis kunci adalah hadis yang dirawatkan oleh Nabi saw dari Allah Taala. Hmm. Hadis kunci disebut juga dengan hadis rabbani atau hadis ilahi. Contohnya adalah sabda beliau Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan dari Rasulullah Taala bahwa dia berfirman, Ana inda, Ah? Ana inda zanni Ana inda zanni abdi Abdi Wa ana ma'ahu Ila harabi Wa ana ma'ahu Wa ana ma'ahu Ila Ila Ila ذا قرار كيف كيف إذا إذا ذكرني إذا ذكرني فإن ذكرني فإن ذكرني فإن ذكرني في في نفسه ذكرته في نفسي فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي في نفسي Fa'in zakaroni. Ah, fa'in zakaroni. Fi fi ma in zakaratuhu ma zakar. Tapi ini ah, antum gak dia yang baca ya, ya itu hadis kutsi. Ah, silakan. Dari Uh, dari awal dari awal lagi tadi apa hadis kutsi adalah Uh, wait, wait, wait. Dari hadis kutsi. Uh, Hadis kunci adalah hadis yang diriwayatkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hmm. dari Allah Taala. Baik. Ayo, ayo. Uh, hadis kunci kunci artinya apa? Suci. Ya? Jadi hadis yang suci. Kemudian hadis ini disebut juga sebagai disebut juga dengan hadis robbani atau hadis ilahi. Hadis robbani atau hadis ilahi. Berarti hadis yang dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala juga. Kalau misalnya disebut hadis itu berarti asalnya penisbatannya kepada Rasul. Namun ketika ditambahkan ilahi, hadis ilahi atau hadis robbani, maka menunjukkan bahwasanya asalnya memang dari Allah Subhanahu wa taala. Allah lah yang berfirman. Kemudian ada juga hadis kutsi juga namanya. Berarti tiga penamaan, hadis kutsi, hadis robbani, hadis ilahi. Kutsi disebut kutsi karena suci. Wallahu a'lam. Kemudian menurut istilah hadis kutsi adalah hadis yang disampaikan kepada kita dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam dari dengan sanad dari beliau sendiri kepada Rabb Azza wa Jalla. Uh, itu insya Allah ada pembahasannya kalau nggak salah, insya Allah. Atau baik akan anda sebutkan beberapa perbedaan antara hadis qudsi dengan Al-Quran. Oke. Okay. Perbedaan di antara keduanya sangat banyak, tetapi yang paling menonjol adalah Al-Quran. Yang pertama, Al-Quran itu baik lafaz maupun maknanya berasal dari Allah. Al-Quran ya, dari lafalnya huruf-hurufnya, ya, kalimat-kalimatnya, kata-katanya itu ada pun juga maknanya berasal dari Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi langsung itu kalamullah langsung dengan makna dan juga hurufnya. Sedangkan hadis qudsi maknanya berasal, maknanya saja berasal dari Allah, tetapi lafaznya adalah berasal dari Nabi ya sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, membaca Al-Qur'an itu merupakan ibadah yang berpahala. Adapun membaca hadis qudsi asalnya bukanlah ibadah yang tiap hurufnya diganjari pahala, bukan. Ya kan? Kalau Al-Qur'an tiap huruf kita baca diganjari asroh hasanat, 10 kebaikan, 10 pahala. Tapi membaca hadis qudsi enggak. Antum baca dengan lidah itu enggak. Enggak berpahala sebagaimana Al-Qur'an 10 hasanat untuk satu huruf. Baik, kita selesai Insya habis maghrib. Allah.